Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita baca sedikit daripada syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-Alamah Shalal al Fauzan tabahullah. Sekarang kita masuki halaman yang keberapa? Halaman yang ke-172 cetakan yang ana pegang ini. 172 yang cetakan Mesir bisa melihat yang lainnya yang mungkin sama cetakannya. Bagian bawah, disimak bagian bawah 172 bagian bawah masih penyebutan seputar tanda-tanda hari kiamat tapi yang terakhir. Tanda-tanda hari kiamat yang pertama dari Tanawati, pertengahan dari Tanawati sekarang yang terakhir. Apa kata beliau? Qala Syekh Shalih Al-Fauzan sabahullah, "Tsumma khurudud dabbah allati tumayyiz bainal muslim wal kafir." Lihat ini. Kemudian termasuk tanda-tanda hari kiamat <clears throat> keluarnya daba apa daba dabah itu? Hah? Semacam semacam apa? Semacam binatang melata. Semacam binatang melata keluar dari bumi. Yang binatang ini bisa bicara. Bisa bicara ya. tumayyiz bainal muslim wal kafir. <clears throat> yang bisa membedakan antara muslim dan kafir. Binatang ini bisa membedakan antara muslim dan kafir. Dalilnya mana? Wa idza al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbah al ard tukallimuhum an nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila telah tetap na barakallahu fiik <clears throat> untuk menghancurkan semua semuanya pada hari kiamat maksudnya atas mereka kami keluarkan pada mereka dabah semacam binatang melata nam dari bumi yang binatang tersebut tukalimuhum, melihat ini. Nah, perhatikan ya. Binatang tersebut tukalimuhum mengajak bicara mereka dan mengatakan annan nasakanu bi ayatina la yuqinun. Bahwasanya manusia dahulunya mereka tidak yakin dengan ayat-ayat kami, lihat ini. Allah musta'an. Binatang melata keluar dari bumi. Fatadau 'alal mu'min 'alamatan yu'rab biha annahu mu'min. Maka dia nah meletakkan pada seorang mukmin tanda yang diketahui dengannya ini mukmin wa tada'u alam atau Naam. Eh, naam. Kita ulangi. Fatadau 'alal mu'min 'alamatun yu'rab biha ya ana mu'min. Maka diletakkan tanda atas orang mukmin, tanda yang dia dikenal dengan tanda tersebut dia mukmin. Wa tadau 'alal kafir 'alamatun yu'rab biha ana kafir. Dan juga diletakkan tanda atas orang kafir yang dikenal dengannya ini kafir. Fayusbihun nasu ya'rif ba'dhum ba'dha ya'rifu ba'dhum ba'dha maka menjadilah manusia saling mengenal sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya al mukmin mukmin wal kafir kafir yang mukmin mukmin yang kafir kafir saling mengenal tahu ini kafir ini mukmin tahu ada tandanya soalnya ya nah itu yang disebut dengan tanda yang keluar di akhir zaman summa khurudus syams min maghribiha kemudian terbitnya matahari dari arah mana arah barat ini sudah nggak bisa lagi tobat, nggak terima lagi sudah. Terlambat ya. Makanya kalau yang namanya taubat jangan ditunda-tunda. Dan kita berharap semoga diwafatkan sebelum hari kiamat muncul. Karena kalau datang hari kiamat itu nggak ada lagi orang baik, gak ada. Paham ya? Sebagaimana perkataan Rasulullah alaihi salatu wasallam, "La taqumus illa ala syirril khalqi." Tidak akan tegak hari kiamat kecuali apa? Kecuali ketika tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang baik. Maksudnya yaitu ketika di atas muka bumi tinggal orang-orang yang jahat, orang yang jelek. Barulah pada hari kiamat. Karena kalimat la ilaha illallah enggak diucapkan lagi. Ka'bah dihancurkan oleh siapa? Amir oleh sosok pendek kecil hitam. Dua petisnya kecil. Orang hitam dari Ethiopia di Habasyah. Ingat enggak? Ya? Enggak ada lagi kalimat la ilaha illallah enggak ada. La taqumus sa'ata la yuqal fil ard Allah Allah tidak akan tegak hari kiamat sampai di muka bumi enggak lagi diucapkan kalimat la ilaha illallah. Ka'bah dihancurkan, batu batanya ya dicabut satu persatu. Batu-batunya itu dicabut satu persatu. Enggak ada yang membela sama sekali kalau Allah, Allah Taala takdirkan sudah. Siapa itu? Siapa? Ya Majud bukan. Ya Majud, lain lagi. Nah, ayo enam antum ah hafid ke hafid pendek kecil hitam kedua betisnya kecil siapa lupa labas antum parek, Zul kotain, Jangan liru, itu dikenal. Dzu kotain kata Rasulullah SAW, "Yukharibul Ka'bah yaumal qiyamah dzu kotain minal habasha. Nanti dari kiamat Ka'bah dihancurkan oleh dzu kotain dari itu Ethiopia. kotain, suai koh tasgir sakoh, sakoh betis, koh betis kecil, kotain mustana, dua betis. Paham ya? suai kotain orang yang memiliki dua betis kecil. Jadi pahami ya? Enam itu yang akan menghancurkan nanti. Enam. Kita ambil dikit lagi. Summa khurujus syams min maghribiyah kemudian terbitnya matahari dari arah barat. Wa hadhi akhiru alamatul kubra. Ini akhir tanda yang paling besar. Fa idza kharajatus syams min maghribiha maka apabila telah terbit matahari dari arah barat intaha qabul iman wa qabul taubah. Habis sudah waktu diterimanya keimanan dan waktu diterima taubat. Summa khurujun nar min qa'ri adn kemudian munculnya api dari dasar adn adn Yaman ya nah tahsyurun nas dan menggiring manusia ila Syam digiring ke Syam tapi itu ma'ahum haitsu batu yang mana api tersebut bermalam bersama mereka dimanapun mereka bermalam taqilu ma'ahum haitsu qalu yang mana api tersebut, eh, api tersebut beristirahat bersama mereka dimanapun kapanpun mereka beristirahat paulu ini bukan berkata ya Qailulah istirahat. Paham ya? Naam. Wa tasuquhum ilal mahsyar dan menggiring mereka kemana? Ke mahsyar, pada mahsyar. Disitulah manusia dikumpulkan semuanya nanti ya. Nah, ini kisah seputar apa? Tanda-tanda hari kiamat. Adapun keluarnya Dajjal sesuai dengan urutan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah.